مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم Oi adik berjilbab biru Lihat abang yang tak laku-laku Kalau adik serius mau Besok kita pergi ke penghulu Allah oh, Oi ade berjilbab coklat Sik. Hati abang sungguh terpikat Allah Maukah kau diajak akad Kupinang kau dengan sholat Allah Oi ade berjilbab merah maukah diajak menikah Abang tunggu lulus sekolah Kupinang kau dengan bismillah Maulaya Salli wa sallim daiman abadan Ala habibika khairil khalqi kulli